Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih masih tentang hudud. Sekarang hadduz zina. Had bagi uh, zina. Yang pertama at-tadarruj eh, kebertahapan di dalam pemberian sanksi kepada eh, pezina. Di sini judulnya sebenarnya salah judulnya di sini ada daruj fi zina. Eh, apa? Eh, kebertahapan dalam pengharaman zina itu salah. Karena zina nggak bertahap pengharamannya. Yang bertahap itu adalah sanksinya. Sebagian ulama, sebagian fuqaha Eh, memandang bahwa e, penetapan sanksi bagi zina itu adalah secara bertahap sebagaimana kebertahapan di dalam e, homer. Cuma kalau dalam homer kan tentang pengharamannya kan. Ya, kalau dalam zina bukan karena zina itu fawahish yang tidak pernah dibolehkan dalam syariat apapun dan sifatnya kalau homer kan sebelum eh, sebelum ada pengharaman homer kan apa? Halal kan? Tapi kalau zina sebelum datang apa nas juga emang sudah satu yang haram gitu kan, satu yang eh, apa keji tercela. Jadi ya, mungkin ini uh, pemberian judulnya kurang tepat juga. Jadi kalau dalam uh, homer adalah kebertahapan dalam pengharaman homer, tapi kalau dalam zina adalah kebertahapan dalam pemberian sanksi bagi zina karena buktinya nanti akan disebutkan bukan dalam masalah hukum zinanya tapi dalam masalah sanksinya <clears throat> di mana sanksi buat pezina pada awalnya adalah al-iza bitaubih wa ta'nif adalah dengan e, disakiti dicela Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Dan orang yang melakukan zina dan dua orang yang melakukan zina maksudnya kira-kira perempuan dari kalangan kalian, maka sakitilah keduanya. Kemudian bila keduanya tobat dan melakukan perbuat apa e, perbaikan, maka berpalinglah dari dari dari keduanya. Di sini e, awalnya apa? disakiti ya, dengan apa? dengan dicela dihujat. Kemudian selanjutnya e, sanksi berikutnya adalah berkembang menjadi al-habsu fil buyut, ditahan di rumah. Tidak boleh keluar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallati ya'tina fahishata min nisaikum fastashidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu dan wanita-wanita yang melakukan fahisyah perbuatan zina dari kalangan wanita-wanita kalian, maka persaksikanlah atas mereka empat orang di antara kalian. Kemudian bila mereka bersaksi empat orang itu, maka tahanlah mereka di dalam rumah sampai sampai kematian menjemputnya atau Allah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Kemudian setelah itu apa? Allah memberikan jalan keluar yaitu dengan sanksi bagi pezina di mana yang albiker yang eh, apa yang belum pernah menikah adalah dengan 100 kali jam eh, jiridan dan rajam bagi orang yang sudah muhson. Ini menurut sebagian ulama. Dalam arti e, kebertahapan dalam pemberian sanksi Pertama, iza disakiti, kedua ditahan di rumah, kedua, eh, ketiga akhirnya um, uh, apa penjilidan atau penderaan dengan uh, bukti dalam hadis sahih Muslim dari hadis uh, Ubadah ibn Samit Rasulullah SAW mengatakan khudhu anni khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila al bikru bil bikri jaladu mi'atin wa nafyu sanatin uh, wal sayyibu bis sayyibi jaladu mi'atin wa rajm Kata Rasul, ambillah dari saya, ambillah dari saya. Allah telah memberikan bagi mereka jalan keluar. Kan di sini apa dalam ayat? Au yaj'alallahu lahunna sabila. Terus Rasul mengatakan, faqad ja'alallahu lahunna sabila. Itu apa? Al bikru bil bikri. Kalau gadis, apa? Bikr dengan bikr. Maksudnya e, eh, pejaka dengan gadis adalah atin wa nafyusanatin. Dijilid seratus dan diasingkan setahun. Kemudian as-saibu bisaibi uh, mi'atin warajam. Kalau saib adalah 100 jilidan dan dirajam. Kemudian sebagian ulama memandang bahwa e, dua ayat tadi bukan kebertahapan di dalam pemberian sanksi buat pesina. Tapi ayat itu berbicara tentang dua kasus yang berbeda. Yang pertama ayat wallati ya'tina fahisyatan min nisaikum ila akhiri al-ayah kaitan dengan wanita yang melakukan sahak lesbi itu kan. Ini di sini berarti menurut pendapat ulama ini berarti yang eh, wanita yang melakukan apa? lesbian itu ditahan di rumah atau sampai uh, sampai mati. Terus ayat yang waladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma itu kaitan dengan aliwat dengan homo dengan uh, apa uh, apa namanya sodomi itu kan itu menurut sebagian ulama kemudian definisi azina apa definisi tarif azina az azina adalah al-watu al-muharram fil kubul awid dubur adalah e, eh, alwatu menggauli yang haram di kubul maupun di dubur. Juga tidak ada subhat. Gitu kan? Kalau ada subhat, walaupun itu asalnya haram, tapi ada subhat dalam arti seseorang menggauli e, apa orang-orang apa menggauli orang yang dikira istrinya itu kan. Ya. Semuanya nikah dengan uh, apa wanita apa saudari sesusuan atau menikah dengan wanita yang dalam masa idah tidak tahu itu di, diharamkan. Tahunya halal, itu kan ada subhat apa? Subhat uh, apa? Uh, dalam arti di sini dia meyakini itu adalah boleh. Itu tidak disebut zina, makanya anaknya anak anak sah. Gitu kan. Kemudian hukum zina, zina jelas hukumnya haram dengan Alkitab, Sunnah dan ijma para ulama. Kemudian ahkam had az-zina, hukum-hukum yang berkaitan dengan had e, perzinaan. Pertama yajibu al-haddu indama taghibu al-hashafatu fi farjil mar'ah walau lam yakun ma'ahu insal. Had itu, had zina itu wajib diterapkan ketika apa hasapa hasapa itu e, apa yang kalau di hitan kan ada batas hitan ya itu namanya hasapa itu ketika apa itu masuk ke dalam e, kemaluan perempuan walaupun tidak disertai dengan inzal walaupun tidak keluar mani adapun istimta termati bercumbu tapi tanpa apa e, tanpa duhul maka tidak ada had tapi yang ada adalah takzir. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW terus mengatakan, "Inni alajtum ra'atan min aqsal Madinah, fa asabtu minha duna an amassaha, fa anaha wa ana hadza, fa aqim alayya ma syi'ta." Eh, orang ini mengatakan, "Saya mencumbui seorang wanita dari pelosok uh, tapi saya tidak apa uh, menggaulinya. Sekarang ini saya tegakkanlah had kepada saya. Maka Umar mengatakan, Satarakallah, law satarata nafsaka. Mudah-mudahan Allah menutupi dirimu, seandainya kamu menutupi dirimu sendiri. Falam yarud dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syai'an. Namun Nabi tidak uh, apa menjawab sedikit pun. Kemudian orang itu pergi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang untuk me, apa, menyusulnya. Terus orang itu um, disuruh me membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyiat zalika zikra lizzakirin. Ini kan kan orang itu ikut saat bersama Rasulullah itu kan. Terus Eh, dengan ikut sholatnya itu telah apa menjadi penebus dosanya. Pertama dia mengakui dosa kan, siap di had, terus ikut sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian mengakui dosa, minta diberikan sanksi, terus ikut sholat. Nah di sini kebaikan itu menutupi keburukan. Kemudian orang itu mengata, eh, seorang laki-laki mengatakan, Ya Rasulullah, Allahu khasah amlin nasi amma. Wahai Rasulullah, apakah hal itu bagi dia saja atau bagi seluruh orang. Kata Rasul, linnasi kafah, bagi seluruh manusia. Dalam arti, yang namanya ta'zir itu diberikan kepada orang yang yang perlu dita'zir. Orang itu tidak dihad karena memang tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan had. Terus tidak ditakzir e, eh, karena orang itu pertama mengaku dosa, terus siap dihad, terus setelah itu ikut melakukan amal soleh bersama Rasulullah. Itu cukup sebagai penebus dosanya. Beda kalau seandainya orang yang tidak ngaku dosa. Tidak ngaku apa? E, salah itu kan. Itu perlu di ditakzir supaya apa? Jerak. Kalau orang itu kan sudah jerak. Sehingga tidak e, tidak ada e, apa perlunya untuk di dikasih apa? E, takzir itu. Kemudian haddu al-bikri al-hurri al-aqili al-balig mi'atu jaladah wa tagribu am. Had bagi al-bikr bikr itu yang belum apa? Uh, apa namanya? belum menggauli atau belum digauli dalam pernikahan yang sahih gitu kan. Yang merdeka, yang berakal, yang balik adalah hadnya 100 deraan dan tagribu am diasingkan selama setahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." wanita pezina dan laki-laki pezina, maka jiridah masing-masing dari keduanya seratus jiridan Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi s.a.w. alaihi wasallam qada fi man zana wa lam yuhsin bi amin wa iqamatil haddi alaihi. Rawahu Bukhari. Bahwa Nabi s.a.w. alaihi wasallam memutuskan pada orang yang berzina dan belum muhsan dengan putusan diasingkan setahun dan ditegakkan had terhadapnya. Jadi kalau yang goir muhson, balik, berakal, lagi merdeka, uh, dia 100 diraan dan setahun pengasingan. Pengasingan bisa diasingkan ke daerah lain atau bisa dipenjara. Kemudian haddul muhsan al-hur al-balig al-aqil ar-rajmu hatta al-maut. Had bagi pezina muhson yang merdeka, yang balik lagi berakal adalah dirajam sampai mati. Berdasarkan uh, hadis uh, Ibnu Abbas, anna Umar bin Khattab khataba faqal inna uh, inna Allah ba'asa Muhammadan bil haqqi wa anzala alaihi al-kitab fakana fima anzala alaihi ayatul rajmi qara'naha wa wa'ainaha Eh, wa aqalnaha farajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu fa akhsha in talabin nasi zamanun an yaqula qailun ma najidu rajma fi kitabillah fa yadillu bi tarki faridatin anzalaha Allah fi kitabih wa anna rajma haqqun fi kitabillah ala man zana idza ahsana min ar-rijal wan nisa idza al bayyinatu aw kana al-hablu aw al-i'tirab uh, eh, sunya uh, eh, Umar khutbah terus mengatakan sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Eh, dengan al-haq dan menurunkan Alkitab kepadanya. Dan di antara yang diturunkan dalam Alkitab itu adalah apa? Rajem, terhadap orang yang berzina. Kami membacanya, kami memahaminya, eh, Rasulullah merajam, eh, dan kami pun merajam. Kata Umar, saya khawatir apa bila zaman terus bergulir, orang mengatakan tidak ada rajam dalam kitabullah. Sehingga mereka meninggalkan kewajiban yang telah Allah tetapkan sehingga mereka sesat. Eh, kata Umar, rajim itu hak dalam kitabullah terhadap orang yang apa? Zina ala man idha idza ahsana. Bila sudah menikah idha ahsana minar rijal wan nisa laki-laki maupun perempuan idha qawmatil bayinatu, bila ada bukti saksi empat orang au kanal hablu atau hamil awil terap atau mengakui apa saksi atau hamil atau mengakui dirajam sampai mati kemudian selanjutnya yuqamul haddu ala ahli zimmah kama yuqamu ala muslimin had ini juga ditegakkan kepada orang kafir zimmi sebagaimana ditegakkan kepada orang muslim dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan rajaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan min aslam wa rajulan min al yahud wa muratan rawahu muslim. Rasulullah merajam seorang pria dari aslam, seorang laki-laki dari Yahudi dan seorang perempuan. Jadi uh, orang kafir zimmi pun dikenakan rajam. Kalau muhsan. Kemudian yustaratu fi iqamatil haddi an yakuna zani baligon aqilan mukhtaran aliman bitahrim. Syarat penegakan had itu si pezinanya pertama balik berakal kalau tidak balik atau tidak berakal tidak di had terus mukhtaron keinginan sendiri bukan dipaksa aliman bitahrim tahu itu haram Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ja'al aslami ila nabiyyi sallallahu ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam fa syahida ala nafsihi annahu asaba imra'atan haraman arba'a marrat kullu dzalika yu'ridu anhu fa aqbala fil khamisati fa qala an kahtaha qala na'am qala kama yajibul murudu fil makhalati warrasha fil bi'ri qala na'am Qala fahal kunta tadri mazina qala na'am ataitu minha haraman ma ya'ti rajul min imra'atihi halalan qala famadza turidu بهذا القول qala uridu an tutahhirani fa amara bihi farujima rawahu Abu Dawud Daruqutni Uh, eh, seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersaksi apa bersaksi uh, terhadap dirinya empat kali bahwa ia apa berzina dengan seorang perempuan. Tapi Rasulullah berpaling ketika mengatakan ya Rasulullah ini zina itu saya berzina Rasul berpaling. Terus orang itu apa menyusul ke arah Rasul berpaling. Kemudian pada kelima kalinya Rasul langsung mengatakan bertanya ankah taha kamu apa menggaulinya gitu kan. Orang itu mengatakan iya Terus Rasul mengatakan seperti apa masuknya apa kalau wadah celak kan ya, ya, seperti masuknya apa ini tongkatnya ke dalam apa wadah celak itu dan seperti masuknya timba ke dalam sumur maksudnya kau benar-benar menggaulinya seperti itu orang itu mengatakan iya terus orang Rasul mengatakan apakah kamu tahu apa itu zina orang itu mengatakan iya saya mel, apa, melakukan terhadapnya sesuatu eh, melakukan haram sesuatu yang haram dari terhadapnya apa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang halal. Terus apa yang kamu inginkan dengan persaksian kamu ini? Orang itu mengatakan, saya ingin engkau mensucikan saya. Maka Rasul memerintahkan untuk dirajam. Dan dirajam. Jadi uh, apa balik berakal terus uh, tidak dipaksa juga tahu haram. Kemudian dia sebut al-haddu bil iqrar bil zina. Had itu terbukti dengan apa? Pengakuan. Pengakuan. Makanya dalam hadis e, ketika seorang laki seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dua orang pria datang kepada Rasulullah terus mengatakan bahwa anak saya kerja di sipulan terus zina dengan istrinya. Seorang orang mengabarkan bahwa e, atas anak saya itu harus dirajam. Terus saya menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak. Terus saya bertanya kepada orang ahli ilmu, terus mempatuakan bahwa anak saya harus dijilid dan wanita itu harus dirajam karena sudah bersuami. Maka Rasul mengatakan, saya, e, demi zat yang jiwaku berada tangannya, aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan kitabullah. Kata Rasulullah, walidatu wal muradun alaika, budak dan kambing dikembalikan kepadamu, wa alabnika jaldu mi'atin wa nabyusanatin, anakmu dijirid dan diasingkan setahun, wa an ala e, almarati marati dan terhadap wanita itu rajam. Terus saya mengatakan, Waktu ya unes alam ro'ati haza fa ini tarafat farjumha fa tarafat farajamaha. Hei unes pergilah datangi perempuan itu. E, kalau dia mengaku maka rajamlah. Terus orang wanita itu mengaku terus di, dirajam. Jadi eh, pengakuan. E, kalau seandainya orang mengaku berzina. Terus menarik lagi pengakuannya. Boleh nggak? E, boleh kalau orang mengaku berzina terus apa e, e, menarik lagi berarti gugur had terhadapnya punya baik sebelum dihad maupun e, apa sedang dihad kan dirajam atau sedang di dijirid udah apa 50 rasa sakit narik diri itu kan atau sedang di, udah dirajam udah udah banyak telur lari pergi itu dianggap apa? Menarik diri, harus di stop. Di sini dalilnya adalah kisah Maiz dalam hadis Jabir. Uh, Jabir mengatakan kuntu fi fiman rajama rajul inna lamma kharajna bihi farajamnahu fawajada masal hijarati sarakha bina ya qaum rudduni ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna qaumi qataluni wa dharruni min nafsi wa akhbaruni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu qatili falam nanzi' anhu hatta qatalana falamma raja'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa akhbarnahu qala fahalla taraktumuh Jabir mengatakan saya termasuk orang yang merajam dia kami tatkala membawa dia untuk merajamnya dia apa merasakan sakit rajaman itu dia berteriak kepada kami, Hai kaum, kembalikan saya kepada Rasulullah. Sesungguhnya kaum saya telah membunuh saya dan menipu saya. saya mereka mengabarkan kepada saya bahwa Rasulullah tidak akan membunuh saya. Dan mengabarkan, nggak akan dirajam hukumannya itu. Tapi kami tidak mengindahkan. Terus merajamnya itu kan. E, sampai kami membunuhnya. Kemudian tatkala kami e, pulang kepada Rasulullah. Terus mengabarkan apa yang terjadi. Maka Rasul mengatakan. Kenapa kalian tidak membiarkannya? Hadis Abu Dawud juga Imam Al Bukhari meriwayatkan uh, hal serupa dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi, "Annama izan lamma wajada masal hijarati yashtad farra hatta mara bi rajulin ma'ahu li hajamal." Fadarabahu bihi wa darabahu nas hatta mata fazakaru zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal hal taraktumu faka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Fira i'tabara firara ma'izan ruju'an an terapi Uh, eh, bahwa Ma'iz tatkala mendapatkan uh, merasakan apa sakitnya lemparan batu dia lari melarikan diri lari sampai melewati orang yang bawa apa tu, apa tulang kur, apa unta yang apa rahangnya kan tulang rahang unta dipukullah sama orang itu dengan tulang rahang unta. Dan orang-orang pun memukulnya sampai mati. Terus mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak membiarkannya? Seolah Nabi SAW menganggap larinya ma'is itu adalah bentuk menarik diri dari pengakuan. Artinya, e, menarik diri dari pengakuan itu boleh. Dan itu menggugurkan hadis Nah, berarti kan orang-orang baik padahal apa orang penghuni surga kan ya. Tapi dengan cara seperti itu. Jadi maksudnya walaupun kalau kita melihat wakilnya gitu kan terjadi se seolah-olah mengerikan itu seolah-olah dia orang apa ya kan kalau orang dikejar aja kan dilemparin tapi kata Rasul dia akan berenang-renang di di surga sungai surga Kemudian yasbutul had bi arba'ati syuhud. Tadi kan pengakuan, sekarang dengan saksi empat orang, saksi laki-laki yang adil. Tidak boleh kurang dari empat orang. Kalau seandainya cuma tiga orang, maka yang tiga orang ini justru yang kenapa Had kozak. Allah mengatakan walladzina al muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaladah dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka jiridah mereka 80 kali jiridan. Jadi saksi harus empat orang, harus adil, berakal, laki-laki, dan melihat pada waktu yang sama masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Tidak boleh harinya beda. Yang satu mengatakan saya melihat si dia apa berzina hari Senin, yang satu mengatakan apa hari Selasa. Enggak, harus sama. Harinya, waktunya, tempatnya gitu. Ketika beda yang kena. Ini saksi-saksi ini yang yang kena. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yasbutul haddu bil hamli dengan hamil kan tadi dalam hadis e, khutbahnya Umar apa iza kanatil bayyinatu aw kanal hablu awil i'tirab bila ada bayinah saksi empat orang atau al hablu hamil awil i'tirab atau pengakuan Kemudian idza al waladu ala sittati asyhurin min imra'atin mutazawwijatin fala yuqamu 'alaiha al-hadd bila perempuan yang nik, nik apa menikah melahirkan setelah enam bulan maka tidak dikenakan had berarti kalau kurang dari enam bulan kena had kenapa karena Allah e, menetapkan batas minimal hamil itu enam bulan Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hamilnya dan melepas dari penyusuannya selama 30 bulan. Sekarang kan e, menyusui sempurna berapa? 2 tahun kan? Ya, 2 tahun berapa bulan? 24. E, eh, terus tambah 6 bulan hamilnya. Berarti 30 bulan. Berarti kalau ada orang melahirkan 4 bulan dari pernikahan, berarti itu. Berarti zina. Berarti kena eh, hukum had. Kemudian tu'ajjalu iqamatul had al hubla hatta tada' wa tarda'u wa turdi'a waladaha illam yujad man yurdi'uhu. Eh, wanita yang hamil ditangguhkan eh, penegakan hadis sampai melahirkan dan sampai menyusui kalau memang tidak ada orang yang menyusui. Di dalam hadis dari Sulaiman ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang perempuan dari Gomid dari Azd Al-Azdi, Al-Azdiyah. Terus berkata, "Wahai Rasulullah, tahirni, sucikanlah saya." Faqala waihak irji'i fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Kasihan kamu, pulanglah, istighfarlah dan tobatlah kepada Allah. Faqalat araka turidu an taruddani kama radatta Izab bin Malik. Wanita itu mengatakan, saya memandang kau ingin mengembalikan saya sebagaimana kau mengembalikan Ma'iz. Qala mazak Rasulullah mengatakan apa yang terjadi? Qalat yang mengatakan inna hubla ya dia itu maksudnya saya dia e, hamil minat zina dari zina terus Rasul mengatakan anti kamu kolat naam iya qalaha hatta tadai sampai kamu melahirkan ma fi batniki qala fakafalaha rajulun minal ansar setelah lahir nah, eh, apa e, kata Rasul sampai kamu melahirkan. Terus wanita itu di apa diurus oleh seorang ansor hatta wadu'at sampai melahirkan. Qala fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laki-laki ansor itu datang kepada Nabi faqal mengatakan qad wadu'atil ghamidiyah. Wanita ghamidiyah itu sudah melahirkan. Faqal Rasul mengatakan izan la narjumuha wa nada'u waladaha sogir laisalahu man yurdi'uhu. Kalau begitu kita tidak merajamnya dulu. Dan membiarkan anaknya masih kecil tidak ada yang menyusui. Faqama rajulun minal ansar. Maka seorang pria dari ansar mengatakan. Faqal ilayya rada'uhu ya Nabi Allah. Saya yang akan mengurus penyusuannya. Wahai Nabi Allah. Faqala farajamaha. Maka merasum merajamnya. Hadis Muslim. Jadi kalau yang sedang hamil ditangguhkan sampai melahirkan. Terus anaknya kalau ada yang menyusui berarti langsung dirajam si uh, yang habis melahirkan. Kalau tidak ada sampai menyusui dulu. Kemudian kaifiyatu iqamatil had, tata cara penegakan had adalah ayuhfar lizani fil ardi hufratan tablugu ila sadrihi fayudau fiha wa yurma bil hijarati hatta yamut bimahdaril imam aw naibihi wa jama'atin minal muslimin la yaqilu adaduhum an arba'ati anfar. E, dibuat apa lobang di tanah ya yang bisa mengubur sampai dadanya. Terus dilempari batu sampai mati di dengan dihadiri imam atau wakilnya dan sejumlah kaum muslimin yang minimal empat orang. Minimal empat orang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal yashhad azabahuma taifatun minal mu'minin. Naklah e, eh, penyiksaan atau pemberian sanksi kepada keduanya disaksikan oleh sejumlah kaum mukminin. Dan juga wanita sama seperti laki-laki di apa dibuatin lubang juga, tapi apa e, kainnya apa bajunya di diikat supaya tidak tidak tersingkap. Itu kalau apa? Alajam. Adapun kaitan dengan uh, eh, jirid fa innahu yudrabu sairul a'dha ma adal wajhi war ra'si wal farji bi sautin mu'tadil lay, eh, bainal ghilzati wal khiffah. Seluruh anggota badannya di dipukul selain apa wajah, kemaluan uh, dan apa kepala, di seluruh badan, depan, belakang. Dengan apa? Dengan cemeti yang sedang. Tidak terlalu keras, tidak terlalu ringan. Dan juga diutamakan penegakan hal ini pada waktu-waktu yang cuacanya apa? Sedang, tidak dalam kondisi dingin sekali atau panas e, sekali. Laki-laki di apa bajunya disopot kecuali yang menutupi aurat laki-laki. Supaya apa? Supaya pukulan langsung ke badannya. Adapun wanita maka tetap pakai pakaian tapi pakaian yang tidak terlalu tebal yang yang bisa ya, kalau tebal kan bisa menahan apa pukulan. Kemudian kalau orang yang apa orang yang sakit atau orang yang lemah banyak kakek-kakek itu kan punya banyak kakek-kakek apa berzina itu kan Kan kalau dipukul pakai apa? Pakai tongkat seperti kan? <laughs> Maka pakai apa dia? Pakai izak Kan kalau, kalau eh, kurma kan e, si apa? Ini apa yang manggar lah, ya. Kan banyak ini kan, lady-ladynya kan? Ya. Yang manggar itu, yang kita namanya izak gitu kan. E, terus simroh itu si lidi-lidi yang kasar itu itu izak yang ada 100 simroh dipukulin sekali. Dalam hadis uh, hadis uh, Sa'id bin Sa'ad bin Mu'az mengatakan karena fi abiyatina ruwaijilun dhaifun fa khabusa bi amatin min imaihim fa zakaru dzalika nabi sallallahu alaihi wasallam fa idribuhu haddahu fa qalu innahu ad'afu min dzalika fa qala khudhu iskaran fihi mi'atu shimrahin fadribu bihi darbatan wahidatan. Uh, Said mengatakan, apa ada uh, di kami, keluarga kami, jilun doib, orang, uh, ya maksud laki-laki, yang udah lemah sekali, terus dia berzina dengan budak. Terus Rasul mengatakan, ya, ya had, kenakan had kepada dia. Satu, apa? Had. Kata apa, pemberikan had kepada dia kata orang-orang innahu ad'afu min zalika dia apa sangat lemah enggak kuat kalau dihad kata Rasul khudhu iskalan fihi mi'atu shimrah ambil apa manggar itu kan yang ada 100 apa namanya ya 100 lidinya itu kan mayangnya terus pukul sekali gitu Itu kalau orang yang lemah. Tapi kan di hadapan umum kan malu kan. Kemudian halil majlud tun idamat. Orang yang dijilid tadi kan, kan kalau yang rajam kan mati. Ini yang dijilid kan 100 jilidan. Nah terus kalau dijilid terus mati. Apakah uh, dia apa berhak mendapatkan diat diberikan kepada ahli warisnya atau tidak? Di sini idamat al majlud faladiyatalahu. Bila orang yang dijilid karena hadnya eh, itu mati, maka tidak ada diatnya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, ajmaul ulama ala anna man wajaba alaihi had al imam aw jalladuhu al-hadd al syari famata faladiyata fihi wala kafarata la al imam wala 'ala jalladihi wala fi baitil mal. Ulama ijma' bahwa orang yang wajib untuk mendapatkan had terus dijilid oleh imam atau oleh algojonya, tukang jilidnya dengan had syar'i terus dia mati, maka tidak ada diat di dalamnya, tidak ada kafaroh baik terhadap imam kepada ataupun algojonya ataupun dari Baitul Mal. Gitu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.